تنكرن جهلا نكيرا ونكرا قال الإمام عبد الله بن أبي داود الثاني رحمه الله تعالى وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النار في الفردوس تحيا بمائه حد أمير السيل إرجاع يفقهوا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم للخلق شافع وقل بعذاب القبر حق موظف هذان أو هذه الثلاث الأبيات أو البيتان الأولان والنصف الأول من البيت الثالث يتكلم فيهما الإمام رحمه الله تعالى على مسألة هي من المسائل الكبيرة التي حصل فيها النزاع بين أهل السنة وأهل البدع وهي خروج عصاة الموحدين من النار وشفاعة النبي صلى الله أنه يشفع أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أناس من الموحدين ممن لهم بعض المعاصي وقد دخلوا النار وقد جاء عن عمران أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة يسمون الجهنميين وجاء عن عدة من الصحابة حيث أبي سعيد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع أن الأنبياء يشفعون والملائكة فالشفاعة في عصاة الموحدين هذه عليها أدلتها من القرآن ومن السنة ولا يشفعون إلا لمن ارتضى كما قال الله عز وجل من الذي يشفع عنده إلا بإذنه فالشفاعة حاصلة ولا تكون إلا بإذن الله ورضاه عن الشافع المشفوع مع إذنه بالشفاعة <clears throat> وهذه الشفاعة التي هي في خروج عصاة الموحدين من النار هي التي أنكرها أهل البدع <clears throat> كالخوارج المعتزلة وأضرابهم وأما الشفاعة العظمى لأهل الموقف فهذه لم يختلف فيها المسلمون أنها ثابتة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم Kemudian Syekh menjelaskan tentang perkataan Al-Imam Abu Bakar bin Abi Daud dalam bait syairnya wa qul yukhrijullahu al-azim bi fadlihi minan nari ajsadan minal fahmi tutrahu dan katakanlah Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Allah Subhanahu wa taala yang agung mengeluarkan dengan keutamannya dari neraka sekolah ayat itu makhluk-makhluknya yang telah hangus kemudian mereka dimasukkan ke dalam surga eh, ke dalam sungai yang ada di Jannah Firdaus maka mereka hidup kembali dengan air tersebut seperti biji yang tumbuh dengan adanya sungai yang menumbuhkannya. Dan sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki syafaat akan memberikan syafaat kepada makhluk dan katakanlah tentang azab kubur adalah benar yang mana itu telah jelas kebenarannya. Di dalam dua bait syair ini, dua bait tersebut penulis rahimahullah sedang berbicara tentang permasalahan yang besar. Yang mana permasalahan tersebut terjadi perselisihan antara ahlu sunnah wal jamaah dengan ahlul bidah. Yang mana permasalahan tersebut adalah keluarnya al-muwahidin, keluarnya orang-orang yang bertauhid dari kalangan mereka yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, keluarnya mereka dari neraka dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah banyak hadis-hadis yang menunjukkan tentang keberadaan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis Imran radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasul sallallahu wasallam bahwasanya akan keluar yakhru ya qaumun, akan keluar sekelompok dari kaum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan neraka kemudian mereka masuk ke dalam yaitu surga dan kelompok tersebut dikatakan minal jahannami jahannamain jahat yang mana mereka adalah orang-orang yang telah masuk ke dalam jahannam kemudian dikeluarkan dan masuk ke dalam surga dan juga begitu datang dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu dan selainnya yang yang mana Rasulullah Wasallam menyebutkan bahwasanya para nabi akan memberikan syafaat dan para malaikat pula akan memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Dan banyak pula dan ini perkara yang yang menunjukkan dalil dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW yaitu memberikan syafaat. Di antara Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Wala yashfauna illa liman irtada." Tidaklah mereka mampu memberi syafaat kecuali dengan siapa yang Allah kehendaki ridai mereka. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'izni." Yaitu bahwa syafaat, nah siapa yang bisa mampu memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya tidaklah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Syafaat ini yang mana dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengeluarkan al-muwahidin dari neraka kemudian masuk ke dalam surga maka ini diingkari oleh sekelompok ahlul bidah yang mana mereka adalah al-khawarij wal mu'tazilah mereka mengingkari tentang syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada al usha minan muwahidin nah adapun syafaat al udma atau syafaat al-kubra yang nanti di hari kiamat fi arasati yaumil kiamah bahwasanya ini tidak berselisih, tidak ada perselisihan di kalangan kaum muslimin bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat nanti di hari kiamat tersebut yaitu fi arsati yaumil qiyamah. Nah. Wa wa qul bi adabil qabri haqqun muwaddah. Aqidah al-sunnah wal jamaah أن الإنسان يفتن في قبره وهو ما سبق إشارة المصنف إليه بقوله منكر ونكير وهذا ثابت عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يعني إذا كان ميت جاءه ملكان كان في قبل جاءه ملكان الزرقاء والسوداء يقال أحدهما المنكر والآخر نكير وهذا ما يسمى بفتنة القبر وهي السؤال عن ما هو معلوم عن الأصول الثلاثة التي سماها فيها الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الأصول الثلاثة أي عن ربه ودينه وعن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وأما عذاب القبر ونعيمه فهذا يكون بحسبه لأن كل الناس يفتنون إلا من استثناهم الدليل يعني الفتنة كالمرابط والشهيد والأنبياء لأنهم عنهم يسألون أما النعيم والعذاب فالنعيم للصالح والعذاب للفاجر في القبر كما قال الله سبحانه وتعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان العبد لولا العبد فولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قاع نعالهم وذكر الحديث وذكر يعني في حديث البراء أنه يضرب بمبلغ من حديد لو ضرب جبل من جبال الدنيا صار ترابا إلى آخر الأدلة في عذاب القبر للكافر والفاجر هو النعيم لماذا للصالح العبد الصالح في قبره dan perkataan Al-Muallif rahimahullah taala wa qul fi adabil qabr haqqun waddahu dan katakanlah tentang adab kubur bahwa dia adalah kebenaran yang telah dijelaskan maka di sini rahimahullah rahimahullahu taala menjelaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya setiap manusia akan diuji di dalam kuburnya akan dia akan mereka mengalami fitnah dalam kuburnya dan telah lewat penjelasannya tentang mungkar dan nakir dua mereka di mana mungkar dan nakir sebagaimana yang diriwayatkan Inda Tirmidzi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang mana apabila seorang mayit telah diletakkan dalam kuburnya maka dua datang datang kepada dua malaikat dan aswadan yang menanyakan tentang perkara-perkara yang mana telah lewat kita menjelaskannya dalam kitab Al-Usulu Salasa yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tentang nabinya, tentang dinnya, agamanya dan tentang robnya itu siapa robnya. Nah, dan adab kubur ini tentunya akan dialami oleh setiap orang kecuali siapa-siapa yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dalil-dalil yang sahih. Di antara mereka yang dikecualikan untuk tidak mendapatkan hal tersebut yaitu al-murabit, orang yang menjaga di perbatasan ketika jihad, wasyahid dan orang yang mati syahid dan wal anbiya dan juga para nabi dan Selain mereka yang tentunya dalil menyebutkan tentang bahwa mereka terselamatkan dari fitnah al-qabr dan kenikmatan dan azab dalam kubur tentunya bagi kenikmatan itu hanya diberikan kepada orang-orang yang soleh dan azab itu kepada orang-orang yang durhaka. Dan banyak ayat-ayat yang menunjukkan dan hadis-hadis tentang hal tersebut di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman an-nar yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiya wa yauma taqumu as-sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashaddal adab Neraka atau api ditampakkan terus, neraka ditampakkan bagi mereka siang dan malam maka pada hari kiamat nanti kelak mereka yaitu Al Fir'aun akan dikatakan masukkanlah Al Fir'aun yaitu Fir'aun dan pengikut-pengikutnya ke dalam azab yang sangat pedih. Di sini menunjukkan bahwasanya azab kubur itu akan dialami oleh orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam Sahihain banyak dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut di antaranya hadis Al-Bara' ibnu Azib dan selainnya yang menunjukkan tentang azab kubur atau setiap manusia akan mendapatkan cobaan di dalam kuburannya. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعيذ في آخر تشهده من أربع من فتنة الدجال وماذا وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وثبت عنه هذا الصحيح ثبت عنه عند مسلم أنه أمر صلى الله عليه وعلى وسلم الاستعاذ من أربع من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال dan telah sabit telah sahih dari Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya dia berlindung di akhir tasyahudnya dari tasyahud akhir di dalam solatnya sebagaimana diriwayatkan di dalam Sahihain yaitu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam berlindung dari azab dari empat perkara yaitu azab kubur dan azab jahanam dan fitnah dajjal dan fitnah eh, kehidupan dan kematian dan telah datang di dalam Sahih Muslim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya untuk berlindung dari empat perkara tersebut yang telah disebutkan tadi, yaitu dari azab kubur, azab jahanam, dan dari fitnah dajjal dan fitnah kehidupan dan kematian. قال عليه رحمة الله ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وللعرش يصبح يقول عليه رحمة الله عقيدة السنة والجماعة أن المصلين لا يكفرون أي بمطلق المعاصي ما زال مصليا فإنك لا تكفره لأن المصلي وإن حصلت منه كبائر ما لم تصل كبائره إلى حد الشرك والكفر فهو مسلم ويريد بهذا الرد على الخوارج الذين يكفرون المسلمين وهذا هو الصحيح أنه لا يطلق تكفير المسلم بمجرد الوقعة كبيرة والخوارج يقولون كافر والمرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب وكلاهما على طرفي نقيض فالأدلة تدل أن المسلم إذا فعل المعاصي فاسق بمعاصيه مؤمن بإيمانه الخوارج يقولون كافر والمرجئة يقولون لا يضر شيء وكلاهما غير صحيح فهو ليس مؤمن كامل الإيمان مسلم مستقيم فإيمانه ضعيف وهو فاسق بكبيرته ومعاصيه وهو مؤمن بإيمانه <clears throat> وأما الذي لا يصلي صحيح أنه ليس بمسلم لأنه قال ولا تكفرا أهل الصلاة المصلين لأن الذي لا يصلي كفره ولا حرج لقول الله عز وجل عنهم ما سلكهم في سقر قالوا لم نكن من المصلين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون وهكذا قول الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وهذا نص في كفره في كفر تارك الصلاة وكذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس بين الرجل وبين الشرك والكفر إلا الصلاة فمن تركها فقد كفر فهذه نصوص صريحة في تكفير تارك الصلاة وهي محل خلاف أعني في المتهاون وقد نقل عبد الله بن شقيق العقيلي رحمه الله كما عند الترمذي أجمع الصحابة على تكفير تارك الصلاة عن متهاون أما الجاهد فهذا محل إجماع أنه ليس المسلم Dan perkataan muallif rahimahullahu taala dan jangan kamu mengkafirkan ahlus salat orang yang salat walaupun mereka bermaksiat maka sungguhnya maka mereka semuanya adalah bermaksiat dan Allah Subhanahu wa taala memiliki arus memaafkan mereka. Di sini Rahimahullah taala penulis Abu Bakar bin Abi Dawud menjelaskan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya orang-orang yang sholat dari kalangan kaum muslimin tidak dikafirkan secara mutlak dengan kemaksiatan karena kemaksiatan jika kemaksiatan tersebut yang dilakukan oleh mereka tidak sampai kepada kekufuran dan kesyirikan, maka tidak sampai di hal tersebut untuk dikafirkan. Dan di sini kata Syekh Habibullah taala bahwasanya di sini al-muallif menginginkan untuk membantah al-khawarij yang mana mereka mengkafirkan kaum muslimin yang terjatuh kepada kemaksiatan bahwasanya mereka itu dengan kemaksiatan tersebut mereka kafir. Dan yang sebalik dari mereka yaitu al-murji'ah. Yang mana murji'ah juga mengatakan kebalikan dari khawarid ini. Yang mereka mengatakan bahwasanya kemaksiatan tidak memberikan madarat kepada pelakunya. Walaupun apapun eh, walaupun kemaksiatan itu sebesar yaitu yang bisa mengeluarkannya. Maka kedua dari pemahaman ini adalah batin. Kedua dari pemahaman ini adalah salah, keliru. Karena kemaksiatan itu mempengaruhi keimanan seseorang, tetapi tidak bisa mengeluarkan darinya kecuali kalau sampai kepada kekufuran. Maka dia beriman dengan keimanannya dan dia berkurang dengan kemaksiatannya. Maka di sini menunjukkan bahwa saya pemahaman khawarij dan murjiah adalah pemahaman salah. Adapun orang-orang yang tidak melakukan sholat, maka yang sahih kata Syekh Habibullah, yang raji bahwasanya mereka bukan muslim. Bahwa orang-orang yang tidak sholat melakukan sholat, orang-orang yang tidak mendirikan sholat, maka yang sahih, yang raji adalah mereka bukan seorang muslim. Karena sesuai dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Masalakakum fi saqar?" Qalu lam nakum minal musallin. Yang mana mereka itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka ditanyakan kepada penduduk neraka, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam sakar? Salah satu nama neraka. Mereka mengatakan kami dulu tidak melakukan salat. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahum urka'u la yarka'un." Apa mereka apabila mereka dikatakan kepada mereka, "Rukuklah kalian," yaitu salatlah kalian, mereka tidak mau salat. Maka ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang tidak melakukan salat mereka bukan seorang muslim. Dan dan dijelaskan lebih jelas lagi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Rasul sallallahu alaihi wasallam al ahdu bainana wa bainama shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan mereka orang kafir adalah salat. Siapa yang meninggalkannya maka dia kafir. Kemudian dalam hadis yang sahih dan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Muslim kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu tidak ada antara kekufuran tidak ada antara kita dan kekufuran kecuali sholat. Maka siapa yang meninggalkan maka dia kufur. Dan telah diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunatnya, dalam sunatnya dari <clears throat> Abdullah bin Syakik <clears throat> rahimahullah taala menukilkan dari para sahabat bahwasanya kebanyakan dari para sahabat radhiyallahu taala anhu yaitu memandang bahwa orang-orang yang meninggalkan sholat dengan tekasulan yaitu adalah kufur melakukan suatu kekufuran Adapun orang yang yang menentang tentang kewajiban sholat tersebut, maka mereka telah sepakat bahwa dia itu adalah kafir. قوله رحمه الله فكلهم يعصي وذو العرش يصفح أي فالناس تحصل منهم الذنوب والمعاصي والعصمة للأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام أما من عداهم فلا ولذلك ثبت في الحديث القدسي الذي رواه مسلم عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم وصاحب المعاصي كبائر أو صغائر إذا مات عليها وهي لا تخرجه عن الإسلام فهو تحت مشيئة الله عز وجل <clears throat> إن شاء الله عز وجل عذبه على قدر ذنبه ثم يخرجه الله عز وجل برحمته إلى الجنة وإن شاء عفى عنه وتجاوز عنه وأدخله الجنة ولم يعذبه فأصحاب المشيئة أصحاب المعاصي من المسلمين تحت المشيئة ولا يخلد في النار إلا الكافر من بلغ الكفر أو الشرك فهذا الذي يخلد في النار dan perkataan rahimahullah yaitu wa kulluhum ya'si dan seti semua mereka ada bermaksiat yang dimaksudkan adalah bahwasanya manusia di sini ada bermaksiat ya mereka akan terjatuh dalam kemaksiatan kecuali siapa yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala seperti karangan para nabi dan para rasul adapun selain dari mereka maka terjatuh dalam kemaksiatan sebagaimana ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abi Dzar radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih azza wa jalla annahu qala ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahari wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum wahai hamba-hambaku kata Allah subhanahu wa taala dalam hadis al-Qudsi sesungguhnya kalian wahai hamba-hambaku semuanya yaitu melakukan kesalahan melakukan dosa siang eh, malam dan siang dan saya mengampuni seluruh dosa. Maka mintalah ampun kepada aku, maka aku akan mengampuni kalian. Maka di sini menunjukkan bahwasanya maksiat yang mana maksiat tersebut tidak sampai kepada kekufuran, tidak sampai kepada sesuatu yang mengeluarkannya dari Islam, maka dia berada di bawah masyiatillah. Dia berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendakinya, maka Allah mengadabnya. Allah mengadabnya dan memasukkannya dia ke dalam neraka. Dan jika Allah menghendaki, maka Allah mengampuninya, memaafkannya. Kemudian Allah memasukkan dia ke dalam surga tanpa Allah mengadabnya. Maka di sini menunjukkan bahwasanya pelaku maksiat yang tidak sampai kepada kekufuran, maka dia yaitu berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. قال رحمه الله تعالى ولا تعتقد دي رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح يحذر بعد أن أشار قبل البيت الأول لرأي الخوارج صرح بهم ها هنا والخوارج هم الذين يرون الخروج على ولي الأمر المسلم للظلم أو الفسق أي لكونه ربما يظلم أو يفسق فيرون الخروج عليه <clears throat> وهذا لا يجوز لا يجوز الخروج على ولي الأمر المسلم حتى وإن ظلم وإن جار بإجماع المسلمين بإجماع أهل الحق إنما خالف في ذلك المبتدعة كذلك يكفرون من عقائدهم يكفرون بالكبيرة إذا بالسرقة أو الكذب يكفرون بها وصاحب هذا من المسلمين لا يكفر لكن يكون فاسقا فاجرا <clears throat> وهكذا أيضا ينكرون الشفاعة التي سبق ذكرها الشفاعة لعصاة المؤمنين في خروجهم من النار وبعضهم بعض متأخريهم يرى القول بخلق القرآن وإنكار الصفات فيقول هذه هؤلاء مقالتهم رديئة سيئة ترديك تضلك تجعلك من أهل الضلال والبدع نعم هي كذلك وتفضح أي تفضح الإنسان في يوم القيامة يبعث وهو مبتدع نسأل الله العافية بينما لو كان سنيا سلفيا فإنه يكون مستورا ولا يفضح ولا يظل ولا يزيغ ولا ينحرف Dan perkataan muallif rahimahullah taala, jangan kamu berkeyakinan dengan pendapat al-Khawarij Karena sesungguhnya perkataan mereka adalah perkataan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu yang menghinakan mereka dan akan yaitu terbongkar nanti keadaan mereka. Di sini rahimahullah dengan perkataannya wala ta'takid kata Syekh Abdullah yaitu dia mentahdir memperingatkan kita dari akidah al-khawarij yang mana al-khawarij tersebut adalah orang-orang sekelompok kaum muslimin yang mereka memandang atau berpendapat untuk keluar memberontak kepada pemerintah disebabkan karena kedoliman mereka yaitu kedoliman para pemerintah atau karena kepasikan mereka padahal sesungguhnya hal ini kata Syekh Al membuat keluar memberontak kepada pemerintah walil amr tidak boleh walaupun mereka itu adalah berbuat kedoliman pemerintah tersebut ini sesuai dengan kesepakatan kaum muslimin dan hanyalah yang menyelisih pendapat ini adalah al-mubtadi'. Dan demikian pula mereka eh, dan mereka begitu pula mereka memahami atau berpendapat bahwasanya orang yang mencuri dan berdusta mereka juga adalah keluar dari kalangan kaum muslimin. Dan ini juga pendapat yang salah dan akidah yang rusak. Tetapi kita katakan kata Sunnah wal Jamaah kata Syekh Abdullah, akidah Sunnah wal Jamaah adalah orang yang mencuri dan berdusta mereka beriman tetapi yaitu fasik. Mereka adalah orang fasik. Dan demikian pula Al-Khawarid. Di antara pemahaman mereka adalah mereka mengingkari syafaat. Yang telah lewat penjelasannya yaitu syafaat Rasulullah SAW kepada para pelaku dosa. Yang dari kalangan kaum mukminin yang dikeluarkan dari neraka. Adapun sebagian dari mutaakhirin dari kalangan khawarij mereka berpendapat berpemahaman tentang Al-Quran itu adalah makhluk. Dan inilah keberadaan khawarij tersebut. Maka keberadaan mereka ini, kata Al-Mu'alif, yaitu bahu maka mereka demikian nanti akan dibangkitkan nanti. Di hari kiamat, dalam keadaan mereka berpemahaman khawarij, na'udzubillah. Nas'allah salamah. Yaitu kita meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala keselamatan dari hal ini. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah kata Syekh Abdullah, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah nanti di hari kiamat ketika dibangkitkan mereka akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keberadaan mereka. Adapun Al-Khawarij maka akan dibongkar keberadaan mereka dan ditampakkan ketika mereka dibangkitkan nanti di hari kiamat. قال رحمه الله ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه ألا إنما المرجي بالدين يمزحه أي يلعب وكما سبق أن المرجئة عكس الخوارج وهم ظلال يقول إن إيمان الفاسق كإيمان أبي بكر الصديق إيمان السارق وإيمان الزاني وإيمان شارب الخمر يقول لا يضر مع الإيمان ذنب ما زال هو مؤمن فلا يضر مع الإيمان ذنب هذا غلط هذا غلط ف النبي صلى الله عليه وسلم يقول سباب المسلم في السوق وقتال كفر فسمي مسلما أما هذا فاسقا هو مسلم بمعصيته وهكذا رد على الخوارج بالآية الأخرى إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فرد على الخوارج أن صاحب المعصية لا يكفر والله قد سماه مؤمن وهكذا يرد على المرجئة أنه ليس كامل الإيمان وأنه قد سماه النبي صلى الله عليه وسلم فاسقا فلا تكن من المرجئة من هؤلاء الذين يقول الإيمان قول وعمل قول واعتقاد ولا يشترطون العمل كما سبق كما سبق أن ذكرنا هذا قبل يومين أو ثلاثة في درس كتاب الإيمان من صحيح البخاري وأن قول المرجئة هذا باطل لا فأنت كن على طريقة أهل السنة والجماعة لا على طريقة الخوارج المبتدعة ولا على طريقة المرجئة المبتدعة ولكن كن على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقة وعلى فهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين هنا تنجو من الردى وتسلم وتكون على الصراط المستقيم قال الشيخ حفظه الله dan perkataan mualif dan janganlah kamu menjadi orang yang berpemahaman murjiah yang mereka bermain-main terhadap agama mereka. Ketahuilah hanyalah murjiah mereka terhadap agama-agama mereka, terhadap agama mereka mereka bercanda. Di sini rahimahullah menjelaskan sebagaimana yang telah lewat bahwasanya murjiah adalah kebalikan dari khawarij. Dan mereka adalah orang yang sesat. Bagaimana bentuk kesesatan mereka yaitu mereka mengatakan bahwasanya keimanan orang yang fasik seperti keimanannya Abu Bakar. Keimanannya orang yang mencuri, orang yang berzina seperti keimanannya orang yang bertakwa. Maka ini adalah pemahaman yang salah. Bahwasanya keimanan atau kemaksiatan tidak memberikan mudarat kepada keimanan seseorang. Karena kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Bahwasanya Rasul SAW mengatakan menghina, mengumpat, mencaci seorang muslim adalah perbuatan kepasikan, dan membunuh mereka adalah kekufuran. Dan juga dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa bainahuma. Dalam ayat yang lain innamal mu'minuna ikhwah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila dua kelompok dari kalangan kaum mukminin saling berbunuh, yaitu saling berbunuh-bunuhan, saling berperang untuk membunuh, maka buatlah mereka menjadi damai di antara mereka. Maka di sini Rasulullah SAW menamakan mereka sebagai seorang muslim yaitu dalam hadis sibabul muslim sibabul muslim bahwa dia adalah melakukan satu kepastian walaupun dia tidak keluar dari keislamannya dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka sebagai orang-orang mukminin walaupun mereka melakukan suatu perkara yang besar yaitu saling berbunuh-bunuhan. Adapun Murji'ah suatu kelompok yang sesat, mereka mengatakan bahwasanya iman itu qaulun wa i'tiqad. Perkataan dan i'tiqad saja tanpa mereka mensyaratkan beramal dengan hal tersebut. Maka ini juga telah kita telah kita jelaskan dalam pembahasan yang terlewat dua hari atau tiga hari yang lalu dalam kitabul iman bahwasanya ini pemahaman yang tidak betul tidak benar pemahaman sesat maka kita wahai sunni jangan kita berpemahaman seperti pemahamannya khawarij dan jangan juga kita berpemahaman seperti pemahamannya al murjia tetapi berpemahamanlah seperti pemahamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dan tabiin yang mana pemahaman mereka, manhaj mereka selamat sehingga kamu atau kita bisa berada di atas jalan siratal mustaqim. قال رحمه الله تعالى وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح وينقص طارا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح هذه مسألة الإيمان التي سبقت لنا في كتاب صحيح البخاري أو كتاب الإيمان من صحيح البخاري قبل يومين <clears throat> ويقرر المصنف رحمه الله العقيدة الحقة والصواب في المسألة أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان أي بالقلب وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية هذا القول الذي عليه الأدلة من القرآن والسنة سبق أن ذكرنا بعضها فيما مضى أما المبتدعة فالجهمية يقولون الإيمان هو المعرفة وهؤلاء كفار الذين يقولون الإيمان هو المعرفة لأنه على قولهم إبليس مؤمن لأنه كان يعرف أن الله هو الحق إنما كفر لم يطيع الله عز وجل كفر به <clears throat> وأما المعرفة هو يعرف أن الله هو الحق ولذلك ما حلف إلا بالله قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين وهكذا الكرامية الذين يقولون الإيمان هو نطق باللسان هؤلاء أيضا ضلال لا يكفي النطق ما نفع المنافقين إيمانهم إيمانهم أو نطقهم أعني أما إيمانهم ينفعهم لو كانوا آمنوا لكنه نطقهم بالإيمان وهم غير معتقدين ما نفعهم وهكذا القول الثالث قول الأشاعرة الذين يقولون الإيمان هو التصديق لا يكفي مجرد التصديق لا يكفي حتى ينطق ويتكلم كما تعرفون أنه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل الجوارح الأركان والقول الرابع وهو أخف أو أهون وليس بهين أقوال مبتدعة في الإيمان قول مرجئة الفقهاء الذين يقول الإيمان قول ماذا قول واعتقاد ولا يدخلون العمل في مسمى الإيمان وكل هؤلاء الطوائف الأربع كلهم مبتدعة والصواب ما أشار إليه المصنف من قول أهل السنة أنه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعم بالجوارح ويزيد بالطاعات بالأعمال الصالحة يزيد بإيمان العبد ويقوى ويضعف بالمعاصي والسيئات dan perkataan muallif rahimahullahu taala dan katakanlah hanyalah keimanan itu adalah perkataan dan niat dan berbuat sesuai di atas perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah dijelaskan. dan keimanan tersebut akan berkurang dengan kemaksiatan dan kadangkala dia bertambah dengan ketaatan dan di dalam neraca nanti timbangan dia akan yaitu menentukan di mana di antara keimanan yang berkurang dan bertambah tersebut yang lebih mendominasi. Di, di permasalahan ini kata Syekh Habibullah yaitu permasalahan iman telah lewat bersama kita di dalam kitab di kitab Sahih Bukhari, eh, Kitabul Iman dari Sahih Bukhari di dua hari yang lalu bahwasanya iman adalah yaitu suatu perkataan dengan lisan kita mengatakan dengan lisan dan meyakini dengan hati dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Dia bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Permasalahan ini, permasalahan iman, banyak dalil-dalil yang menunjukkan dengannya tentang dari Al-Quran dan Sunnah. Dan di dalam permasalahan ini telah tersesat orang-orang yang tersesat dari kalangan kaum muslimin. Disebutkan oleh Syekh Habibullah yaitu menjadi empat golongan. Golongan yang pertama adalah Jahmiyah yang mengatakan bahwa iman itu hanya ma'rifah, maka mereka adalah kafir. Yaitu yang mengatakan bahwa iman wal ma'rifah. Yang mengatakan iman itu adalah ma'rifah. Maka ini mereka adalah kafir. Karena kenapa? Karena melazimkan dari pemahaman mereka, keyakinan mereka tentang keimanan, bahwasanya iblis itu kafir. Eh, iblis itu adalah mukmin. Karena kenapa? Karena dia mengetahui Allah Subhanahu wa taala bahwa dia yang menciptakan dan seterusnya. Tetapi dia tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la la'ughiyannahum ajma'in." Demi kemuliaanmu kata iblis la'anatullah alaihi kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dinukilkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Demi kemuliaanmu ya Allah, ah, sungguh-sungguh aku akan menyesatkan mereka seluruhnya. Ini golongan yang pertama yang mereka tersesat dari pemahaman keimanan ini. Kemudian yang kedua adalah al-karramiyah. Yang mana karramiyah ini adalah yang memahami bahwasanya akidah apa keimanan itu adalah nutkun bil lisan, yaitu melafatkan dengan lisan saja. Maka ini juga tidak cukup. Sekedar kita melafatkan dengan lisan. Karena iman itu sudah kita jelaskan atau sudah jelaskan tadi bahwasanya dia butuh terhadap pembenaran dan hati dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Maka golongan yang kedua itu juga sesat dan tidak benar dalam pemahaman ini. Dan golongan yang ketiga adalah Asy'ariyah. Yaitu yang mereka memahami bahwa iman itu adalah mujarrad atas tasdiq sekedar membenarkan saja. Sekedar membenarkan saja, maka ini juga tidak cukup sampai dia mengatakan dengan keimanan tersebut. Maka tidak cukup kalau kita dalam memahami keimanan tersebut hanya sekedar membenarkan saja pembenaran maka ini juga adalah pemahaman yang te, yang tergelincir atau yang keliru dari pemahaman masalah al-iman. Dan golongan yang keempat adalah golongan yang lebih ringan dari mereka bertiga, walaupun permasalahan juga yang keempat ini bukan perkara yang remeh. Walaupun dari yang ketiga sebelumnya adalah lebih lebih ringan mereka, tetapi dari pemahaman mereka adalah bukan perkara permasalahan yang kecil, yaitu siapa mereka adalah siapa mereka itu? Mereka itu adalah al-murjiatul fuqaha. Yaitu yang mereka mengatakan bahwasanya iman itu kaulun wal i'tiqad, kaulun wa i'tiqad, yaitu perkataan dan meyakin saja tanpa mereka mensyaratkan beramal dengan keimanan tersebut. Maka semua perkataan empat golongan tersebut itu adalah tidak benar dan keliru dan tersesat. Dan yang benar adalah perkataan yang pertama yaitu ahlu sunnah wal jamaah ia mengatakan bahwasanya iman itu adalah mengatakan nutkun eh, mengucapkan qaulun bil lisan wal i'tiqadun bil qalb wal ama, wal amalu bil arkan yang qusu bit ta'ah yang qusu bil ma'siyah wa yazidu bit ta'ah. Yang mana iman itu adalah perkataan dengan lisan dan meyakini dengan <clears throat> dengan hati dan mengamalkan dengan amalan anggota tubuh dia bertambah dengan, dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan maka ini pemahaman yang benar tentang keimanan tersebut قال رحمه الله تعالى ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أزكى وأشرح أراد أن يختم المصنف رحمه الله تعالى هذه القصيدة الجميلة اليسيرة في كلماتها وأبياتها العظيمة في معناها ومؤداها فأراد أن يقول الزم مقالات الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم وهديه وسنته ودع عنك من أقوال الرجال وهذا هو الصحيح الله عز وجل يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وهكذا يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وهكذا عز وجل يقول ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن أبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى رواه البخاري عن أبي هريرة وهكذا انشراح الصدر والسعادة في الدنيا وفي الآخرة بطاعة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء قال الله فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل القاسية قلوبهم من ذكر الله قال الشاعر دعوا كل قول عند قول محمد ما آمن في دينه كمخاطرين قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عصمة ونجاة لأنه لا ينطق عن الهوى قال الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فلذلك إذا أخذت بأقواله بأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وما شرعه صلى الله عليه وآله وسلم فإنك تعصم من الخطأ إذا اعتصمت بكتاب الله وسنة رسوله فإنك تكون معصوما من الخطأ بإذن الله بسبب ماذا استقامتك وإن حصل منك مخالفة يكون خطأك وزللك على قدر مخالفتك للكتاب والسنة فنعم العصمة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والنجاة وأما يعني أن تبقى عرضة لأقوال الرجال لقول فلان وعلان وتبع لفلان فإن هذا يعرضك للخطأ والزلل والخطل ثم اعلم أن هذا اللي تعبدنا الله عز وجل هو به إيش هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والذين اتبعوا أصحاب المذاهب أو قلدوا بعض الأئمة مخطئون كل الناس مأمورون باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فخذ كما قال الأوزاعي وغيره من حيث أخذوا خذ من المنبع الصافي وهو النبي صلى الله عليه وسلم ودع عنك آراء الرجال وأقوالهم dan perkataan muallif rahimahullahu taala dan tinggalkanlah darimu pendapat-pendapat orang dan perkataan-perkataan mereka maka perkataan Rasulullah SAW lebih suci dan lebih lapang bagimu maka di sini al-muallif rahimahullah taala kata Syekh Abdullah menginginkan untuk dia menutup di dalam qasidahnya yang jamilah yang bagus ini tentang suatu perkara yang penting yaitu untuk kita berpegang teguh terhadap perkataan-perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan perkataan-perkataan selain dari perkataan Rasulullah SAW dan pendapat-pendapat selain pendapat Rasulullah SAW. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur Rasul, fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa-apa yang datang kepada kalian dari Rasul maka ambillah dan apa-apa yang Rasul melarang dari kalian melarang kalian darinya maka berhentilah kalian dari hal tersebut. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu Allah wa atti'ur rasul Wahai orang-orang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulnya dan pemerintah kalian. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila shiratal mustaqim." Dan barang siapa yang berpegang teguh terhadap Allah, yaitu agama Allah, maka sungguh dia telah mendapat petunjuk kepada jalan yang lurus. Dalam hadis yang sahih, maka di sini dalam ayat tersebut menunjukkan bahwasanya berpegang teguh terhadap Ah, Allah agamanya adalah menumpahkan petunjuk kepada jalan yang mustaqim. Dan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qalu wa ma yaba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap umatku seluruhnya akan masuk ke dalam surga kecuali siapa yang diinginkan, siapa yang enggan untuk masuk surga. Maka di sini menunjukkan enam Kecuali siapa yang enggan, para sahabat bertanya, siapa yang enggan itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, siapa yang taat kepadaku, maka aku, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang tidak mau taat kepadaku, maka dia telah enggan untuk masuk surga. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang Allah menginginkan untuk Allah melapangkan Ah, Allah memberikan hidayah, maka Allah akan melapangkan dadanya. Dan barang siapa yang Allah menginginkan untuk menyempitkan dadanya, maka dia akan sempit dadanya seperti dia naik di langit dalam keadaan yaitu sempit dadanya. Nah, kemudian oleh karena itu maka tinggalkanlah darimu perkataan-perkataan dari selain perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena perkataan selain Rasulullah SAW perkataan yang tidak maksum sementara Rasulullah SAW adalah maksum dari kesalahan dan kekeliruan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yaitu tidaklah dia berbicara dari hawa nafsu kecuali dia adalah wahyu yang diwahyukan wa yang tukanil hawa in huwa illa wahyuha maka kema, yaitu ke, yaitu keselamatan untuk kita bisa terselamatkan darinya adalah dengan kita berpegang teguh kepada Alkitab wa Sunnah maka inilah suatu jalan keselamatan untuk bisa kita selamat dari segala bentuk kesesatan. Adapun kalau kita meletakkan pemahaman kita, agama kita kepada pendapat-pendapat orang, alan wa fulan wa alan, ya da, maka ini adalah suatu jalan yang bisa menjauhkan kita dari siratul mustaqim. Dan demikian pula orang-orang yang mengikuti ahlul madahib, orang-orang yang mengikuti madhab-madhab, maka ini adalah suatu hal yang tidak benar juga. Tetapi kita mengikuti sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Auza'i dan selainnya, yaitu dari mana mereka mengambilnya, mazhab-mazhab tersebut. Bukan mazhab tersebut yang kita mengambil, tetapi dari mana mereka mengambilnya, yaitu dari mana dalil mereka dari para ahlu madhaib tersebut. Maka setiap orang wajib untuk mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meninggalkan yaitu pendapat-pendapat atau perkataan-perkataan fulan wan alan sehingga kita bisa terselamatkan dari kesesatan. قال رحمه الله ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعنوا في أهل الحديث وتقدحوا هذا تتميم للاستقامة على الكتاب والسنة التحذير من البدع وكما فتح كتابه ولا تكن بدعيا لعلك تفلح أو قصيدته كذلك أراد أن يختم لأنه افتتح تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح فافتتح بالأمر بالتمسك بالكتاب والسنة وماذا ماذا والتحذير من البدع أراد أن يختم بذلك ولهذا قال في البيت الماضي ودع عنك أقوال الرجال أو آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أزكى وأشرح هنا أيضا يقول بعده ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعنوا بأهل الحديث وتقدح علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر كما ثبت عن قتيبة وبحاتم وغيرهما فعلامة المبتدعة الوقيعة في أهل السنة قال السوري عليه رحمة الله قل لمن عاند الحديث وأضحى عائبا أهله ومن يدعيه أبعلم تقول هذا أبلي أم بجهل فالجهل خلق السفيه أيعاب الذين هم حفظوا الدين من الترهات والتمويه وإلى قولهم وما قد رووه راجع كل عالم وفقيه كل من ابتدع بدعة لابد أن يقع في أهل السنة وانظر لحال زمننا الآن كم من الناس تعلموا في دماج تعلموا على أيدي أهل السنة في دماج أو في غيرها ومع ذلك يقعون بعد ذلك بهم إذا كان ما يزل على استقامة على هدى تراه يثني على مشايخه وعلى معلميه وعلى أهل الحق فإذا قذف الشيطان في قلوبهم البدعة بغض إليهم أهل الحق وما مجالس الحق وصاروا يحذرون من مجالس أهل الحق كما قال المصنف ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم لا تكن من هؤلاء الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا اترك هؤلاء وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا بحديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد ذكرى مع القوم الظالمين فأراد المصنف رحمه الله أن يختم هذا وينبه كثيرا على ضرورة التمسك بالكتاب والسنة على فهم السلف والحذر من طريقة أهل البدع وهذه طريقة طيبة مقدمة وخاتمة لأصل الموضوع ثم تفرع في الوسط في ذكر عقائد من عقائد أهل السنة ونوه لما عداها لأنه لم يستوعب جميع مسائل الاعتقاد ولكن ذكر كثيرا منها وفيما ذكره تنويه لما عداه Kemudian Al-Musannif rahimahullah ta'ala mengatakan Dan janganlah kamu menjadi dari seperti kelompok yang mereka bermain-main dalam agamanya. Maka kamu akan terjauhkan, yaitu tercelah dari kalangan al hadid ya maka dan akan kamu di takdahu yaitu dicela sama maknanya Anu, maka kamu aku akan menghilangkan al hadid dan mencela mereka di sini al muallif rahimahullah taala jazakallahu khair maka di sini rahimahullah taala memperingatkan dari kita untuk kita berhati-hati dari ahlul bidah. Maka penting kita untuk memahami ini karena di sini al-muallif rahimahullahu taala di dalam bait atau dalam qasidahnya ini dia menutup dengan berpegang teguh terhadap Al-Qur'an dan sunnah dan berhati-hati dari ahlul bidah dan berhati-hati dari kebidahan dan ahlul bidah yang mana penutupnya ini sebagaimana dia membukanya kemarin yaitu di dalam kosidahnya dia membuka dengan hal tersebut juga untuk kita berpegang teguh terhadap yaitu tamassak bihablillahi wattabil huda wa la taku la'allaka tuflihu bahwasanya di sini Syekh atau Syekh menjelaskan bahwa al-muallif Rahimahullah taala membuka dengan berpegang teguh terhadap Al-Qur'an dan sunnah dan berhati-hati dari kebidahan dan begitu pula dia menutup dengan hal tersebut. Nah, yaitu berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah dan berhati-hati dari kebidahan maka ini adalah perkara yang penting yang harus kita pahami karena dari alamat ahlul bidah adalah al-waqiyatu ala ahlul azhar bahwa di antara alamat ahlul bidah adalah yaitu dia mencela ahlul azhar. sebagaimana yang diriwayatkan dari Qutaibah dan nabi Hatim dan selainnya. Nah, sebagaimana dikatakan juga Sud dalam bait syairnya yang panjang dengan maknanya bahwasanya di dalam setiap orang yang membuat kebidahan maka pasti mereka akan mencelah dan menghina ahlul adab dan menjauhkan diri da, naam dari ahlul bidah eh, dari ahlul adab maka ini merupakan perkara yang penting yang untuk dipahami maka lihatlah kata Syekh Allah, betapa banyak yang terdiri dari damat yang mereka menimpa ilmu di Damat. Kemudian setelah itu mereka telah terdiri darinya, mereka mentam, mencela, menghina dan menjauhkan manusia untuk belajar dan pergi ke Damat, pergi belajar pergi dan belajar ke Damat dan menghina dan mencela orang-orang yang ada di Damat. Khususnya ya tentunya yaitu Syekh Yahya bin Allah. Maka di sini Al-Mu'allif rahimahullah taala menjelaskan kepada kita untuk kita berhati-hati dari orang-orang yang bermain-main dalam agamanya wa dari lahwa Nah, dan apa yang mereka lakukan tersebut yaitu orang-orang yang terdiri di damat kemudian mereka pulang dan setelah itu mereka mencela dan menjauhkan eh, eh manusia dari damat dan orang-orang yang ada damat ini menunjukkan bahwa mereka yaitu sudah terjerumus di dalam tanda-tanda ahlu bidah ya kan? Nah, mereka terjerumus ke dalam tanda-tanda ahlu bidah yaitu al-waqiyatu al-azhar. al waqiyatu al al maka ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman wadzaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iba wa lahwa. Dan tinggalkanlah bagimu orang-orang yang mengambil agama-agama mereka yaitu sebagai permainan dan senda gurau. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna bi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu bi haditsin ghairi. Dan apabila kamu melihat orang-orang yang terjerumus di dalam ayat-ayat kami memalingkan ayat-ayat kami dari yang sebenarnya, maka berpalinglah kamu dari mereka sampai mereka yaitu masuk dalam pembicaraan yang selain dari hal tersebut. Maka di sini menunjukkan bahwasanya kita berpaling kepada mereka dari hal-hal yang bisa menjerumuskan kita kepada kebid'ahan dan terjatuh kepada kesesatan sehingga kita berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Di sini Syekh, eh, Syekh menjelaskan hafizahullah bahwasanya al-muallif tidaklah dia menjelaskan seluruh permasalahan akidah di dalam baik qasidahnya ini tetapi ini adalah di antara permasalahan-permasalahan akidah yang penting untuk diketahui dan banyak dari kalangan manusia yang tergelincir dari permasalahan yang disebutkan di dalam bait atau qasidah ini Al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud rahimahullah taala. Wa khitaman قال المصنف رحمه الله تعالى إذا ما اعتقدت الدهر يا صاح هذه يا صاح هذه فأنت على خير تبيت وتصبح وهو الصحيح أن من كان على هذه العقيدة الصحيحة فهو على خير حيا وميتا يبيت على خير وعلى عقيدة صحيحة وعلى هدى مستقيم ويصبح وهو على ذلك ويحيا وهو على عقيدة صحيحة وإن مات يموت على عقيدة صحيحة وليس هذا من باب تزكية النفس أنه أثنى على كتاب قصيدته لا هذا من باب ذكر الحق وبيان الحق والنبي صلى الله عليه وسلم قال أما إني أتقاكم لله أخشاكم له أخرجها عن أنس عائشة فنعم يجوز للمسلم إذا كان أراد أن يبين شيئا يبين من كتبه أو من قصائده أو من شيء ولا يكون في ذلك متبجحا يكون ملازما للتواضع فيقول إذا اعتقدت هذه العقيدة الصحيحة فأنت على خير وهذه عقيدة طيبة وهذا هو الصواب إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك هل هل ترجم Berkata muallif rahimahullah taala Jika kamu meyakini terhadap apa yang telah, yang telah disebutkan tadi yang sebelumnya semua dari qasidah yang sebelumnya ini selama-lamanya wahai orang yang berkeyakinan dengan hal ini maka kamu berada dalam kebaikan di siang dan malammu maka di sini al muallif rahimahullahu taala menutup bahwasanya barang siapa yang keberadaan dia berada dalam akidah yang sahihah dan dia mati di atas keyakinan tersebut, maka ini suatu hal yang pasti bahwasanya dia berada dalam kebaikan, naam, dalam keadaan dia hidup dan matinya. Maka keyakinan yang disebutkan oleh apa namanya permasalahan di dalam qasidah ini adalah permasalahan yang penting untuk kita memahami, tetapi bukanlah ini kata Syekh Habibullah, bukan mimbar tazkiyatun nafs, bukan untuk yaitu mensucikan diri mentazkiyah diri, tetapi ini pada bab yaitu menyebutkan kebenaran al-haq. Nah, sebagaimana dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Anas, kata Rasulullah SAW, "Amma inni bila billa waqsahu Adapun aku sesungguhnya lebih fakih dari kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih takut kepadanya. Maka di sini boleh bagi seseorang untuk menyebutkan tentang kebaikan pada dirinya tetapi bukan untuk yaitu meninggikan atau mentazkiyah tetapi kalau dia seorang yang tawad dan seterusnya untuk hal tersebut maka boleh hal tersebut dengan dalil yang disebutkan ini maka kita mencukupkan dalam pembahasan ini na'am alhamdulillah na'am ya إذا ما اعتقدت يصلح أن تكون ما مصدرية إذا كانت هذه عقيدتك فأنت تبيت على خير وتصلح ويصلح أن تكون زائدة وهذا أقرب يا طالبا خذ فائدة ما إلى زائدة زائدة فهذه الزائدة أتى بها من أي الوزن أي المراد إذا اعتقدت هذه العقيدة نعم ضابط الصليب <coughs> أن يكون على شكل الإنسان المصلوب <coughs> فأن يكون خط هكذا وفي نحو الثلث الأعلى أو الربع الأعلى خطا آخر على شكل هذا الشكل يكون ايش صليبا هذا هو الصحيح وبعضهم يقول لو اصطلحوا على زهرة جعلوها صليبا كان صليبا لكن ليس بصحيح الله عز وجل يقول وما قتلوه وما صلبوه ما كان على شكل الصليب هذا هو الذي صليب ويجب أن يزال وأن يهتك أما إذا اصطلحوا على أشياء أخرى على أشكال صلبان فهذا لا يلزمنا متابعتهم فيه